الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد pada malam hari ini malam Ahad 26 Jumadal Ula 1437 Hijriah Kita kembali berjumpa di Masjid Al-Istiqamah ini Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat istiqamah Sampai kita mengakhiri hayat ini Telah dibahas sejak kajian kemarin Betapa pentingnya seorang muslim mengetahui kedudukan dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat. Lebih banyak pembahasan kita kemarin tentang posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditaati, dipanuti segala perintahnya dan segala larangannya. Pada kajian malam hari ini kita ingin membahas sisi kedua dari posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dikenal oleh hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya upaya kita mengenal posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah realisasi dari ucapan dan ikrar yang setiap hari kita ucapkan yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh pada bagian kedua dari dua kalimat syahadat ini wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan kami bersaksi berikrar bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan di waktu yang sama dia adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang kita setiap hari telah mengucapkan dua atau kalimat ikrar dan syahadat dijelaskan oleh para ulama kita makna syahadat kita persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala definisi itu adalah ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu fima akhbar فهو عبد fala yu'bad ورسول فلا fala makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ketaatan kita kepada beliau pada setiap perintah yang Rasulullah perintahkan kepada kita ini yang pertama yang kedua tasdiquhu fima akhbar membenarkan dan mengimani segala berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berita tentang umat-umat sebelum kita yang tidak pernah kita saksikan atau berita tentang hari kiamat yang akan datang yang bukan juga di hadapan mata kita atau tentang jannah Allah, tentang tanda-tanda hari kiamat dan yang lainnya wajib diimani walaupun logika kita tidak bisa menerimanya. Logika kita yang hari ini mengatakan A besok bisa berubah menjadi B. Tidak boleh dijadikan tolok ukur pembenaran, penerimaan atau penolakan sebuah syariat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini membutuhkan pembahasan yang cukup panjang terkait kewajiban kita membenarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini saya belum ingin membahas tentang poin ini. Namun poin berikutnya setelah istinabu manaha anhu zajar di antara makna persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua menuntut dari kita evaluasi. Sudahkah kita benar merealisasikan ikrar kita? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Yang berikutnya poin yang keempat bahwa Nabi Muhammad itu adalah abdun fala beliau adalah seorang hamba maka tidak boleh diibadahi karena itu dalam syahadat kita antara lain wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan di waktu yang sama adalah rasul utusannya hamba Allah manusia tidak tahu perkara yang gaib tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang lain kecuali dengan izin Allah tidak bisa menghindarkan dari dirinya musibah apalagi untuk orang lain kecuali dengan kehendak Allah demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan tentang nabinya di dalam Al-Quran kepada umat manusia. Bahkan Nabi diperintahkan untuk mengenalkan tentang dirinya dalam ayat ini. Allah mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu semuanya, kabarkan Aku tidak memiliki, tidak mampu mendatangkan untuk diriku suatu manfaat atau menghindarkan dari diriku sebuah kejelekan kecuali yang Allah kehendaki. Naam, Nabi Muhammad tidak mampu. Sejarah membuktikan hal itu. Dalam salah satu pertempuran di perang Uhud datang sebuah panah menghunjam geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak panah itu menembus geraham Rasul hingga pecah. Bersimbah darah sampai ke jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Apakah Nabi alaihi salatu wassalam manusia tercinta, Rasul termulia? Kabal tidak mempan kepadanya senjata? Adakah manusia yang lebih soleh dari Nabi? Adakah manusia yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi SAW? Adakah satu keturunan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Rasul? Tidak ada. Pasti tidak ada. Rasul lebih dicinta oleh Allah dibandingkan seluruh malaikat sekalipun. Tapi manusia biasa. Anak panah itu melejit. Menembus pipi dan hingga gigi geraham Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Berdarah Nabi. Sehingga di zaman ini. Kalau ada satu pihak yang menceritakan tentang dirinya atau menceritakan tentang gurunya dan sesepuhnya bahwa dia itu kebal senjata bahwa dia itu tidak mempan di pedang ataukah di parang ketahui yang demikian tidak mungkin terjadi apalagi sampai nantang-nantang silahkan pukul saya dengan parang anda Nabi nggak pernah melakukan itu saat akan berperang dalam perang Uhud, Rasulullah memakai baju besinya dengan penutup kepala terbuat dari besi melindungi dirinya. Tidak kemudian karena seorang rasul yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diberi kemenangan kemudian berperang tanpa adanya pelindung. Tidak demikian nabi kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kedua, ketika datang seorang wanita Yahudi memberikan hadiah paha kambing karena dikenal Rasulullah suka kepada daging kambing terkhusus di bagian pahanya. Maka wanita Yahudi itu memberikan hadiah sekerat daging dari paha kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi manusia biasa diterima hadiah itu dan dimakanlah daging kambing tersebut. Ternyata di dalam daging kambing itu ada racun yang diletakkan oleh wanita Yahudi tadi. Menjelang wafatnya, di saat Rasulullah sakit, demam beliau menceritakan kepada Aisyah wahai Aisyah racun yang dulu diberikan oleh wanita Yahudi itu berpengaruh kepada tubuhku sampai hari ini subhanallah manusia biasa Nabi Muhammad SAW makanya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharrah Illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, umumkan. Aku tidak memiliki ke kemampuan untuk mendatangkan manfaat kepada diriku atau mencegah dari diriku sebuah musibah kecuali yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita turun derajatnya sedikit, kita ingat kenapa Umar bin Khattab meninggal dunia? Meninggal dunia karena sakit di atas tempat tidur? Jawabannya tidak. Ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu al-Majusi yang dibanggakan oleh kaum Syiah. Di saat sholat lagi. Bukan di saat tidur atau sedang bermain atau berdagang. Sedang sholat menghadap kepada Allah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab seorang waliullah tembus pedang dan mati. Utsman bin Affan menantu Rasul yang para malaikat malu kepada Utsman bin Affan, malu berjumpa Utsman bin Affan. Mati pula dengan melalui pedang kaum teroris Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, perintis agama Syiah pertama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Khalifah Ali bin Abi Talib menantu Rasul, saudara misan Rasul yang darinya lah keturunan Rasulullah SAW dari Fatimah berlanjut melalui Ali bin Abi Thalib menurunkan Al-Hasan dan Al-Husain yang mulia begitu juga meninggal dunia ditebas melalui pedang seorang teroris Khawarij yang tadi siang kita sempat sebutkan kaum muslimin yang saya muliakan Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apakah Nabi sebagai manusia posisinya dapat mengetahui perkara yang gaib yang belum datang yang masih akan datang Allah lanjutkan dalam ayat yang tadi kita dengarkan bersama Lau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair wa ma massani yassu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan manfaat untuk diriku dan tidak akan menyentuhku sebuah musibah karena aku bisa mengetahui yang gaib. Aku bisa menghindar sebelumnya. Kalau seandainya Nabi tahu bahwa akan ada panah musuh, panah kaum musyrikin, musuh-musuh Allah akan melejit sampai ke pipi dan menembus gerahamnya, niscaya Rasulullah akan mempersiapkan dirinya. Ternyata Rasulullah tidak tahu bahwa salah seorang prajurit musyrik melepaskan panahnya Rasulullah sibuk bertempur. Dan ternyata panah itu terus melejit sampai mengenai pipi beliau. Beliau pun tidak tahu itu. Tadi dari peristiwa hadiah dari wanita Yahudi. Diterima,lah sekerat daging kambing itu oleh Nabi. Dalam keadaan Nabi tidak tahu bahwa di dalam daging itu telah ada racun. Kalau Nabi tahu tentu Nabi tidak akan memakannya. Subhanallah. Memang benar yang tahu gaib itu hanya Allah. Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu perkara gaib dan tidak Allah tampakkan perkara gaib itu kepada siapapun dari makhluknya illa min rasulin kecuali seorang rasul yang Allah pilih Allah riba'i untuk mengetahui beberapa perkara gaib berarti bukan nabi yang tahu nabi tahu kalau ada wahyu ketika kaum munafikin di Madinah menyiapkan rencana jahat terhadap Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengemas rencana jahat itu melalui program pembangunan masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Dirar diabadikan oleh Allah peristiwa ini dalam surat At-Taubah Orang-orang musyrikin menyatakan, Ya Rasulullah kita bangun ini untuk orang-orang tua yang tidak bisa hadir ke masjidmu karena jauh. Kami membangun demi orang-orang yang lemah di dalam berjalan, biar bisa sholat di masjid. Padahal masjid itu dibangun untuk mengintai Rasulullah dan para sahabatnya bekerja sama dengan Romawi pada saat itu. Rasulullah diminta oleh munafikin untuk ya Rasul, tolonglah kalau masjid nanti selesai, engkau bisa sekali aja sholat untuk dapatkan legalitas mendapatkan legalitas dari Nabi. Sahabat melihat Nabi sholat di situ, berarti kita boleh sholat di situ dan masjid itu legal. Subhanallah, Nabi sempat ingin memenuhi permohonan mereka. Subhanallah turun ayat Al-Quran. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku an taquma fi. Jangan kau melakukan sholat di masjid yang mereka bangun itu, wahai Muhammad. Jangan. Baru Nabi mengurungkan niatnya. Subhanallah, Nabi tidak tahu perkara gaib. Kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu di antara bentuk penghormatan kita kepada Nabi dan cinta kita kepada beliau adalah memposisikan beliau pada posisi yang Allah letakkan. Sebagai Rasul, yang wajib ditaati perintah-perintahnya dan ditinggalkan larangan-larangannya dan diimani, dipercaya dan diyakini berita-beritanya tidak boleh ditolak. Tapi di waktu yang sama beliau seorang hamba seperti kita manusia. Berlaku sifat-sifat manusia bagi beliau dalam beberapa sisinya. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh Jangan kalian ekstrim di dalam memujiku dan mengangkat derajatku. Sebagaimana telah ekstrim orang-orang Nasoro mengangkat derajat Nabi Isa bin Maryam. Sampai pada derajat ketuhanan. Aku adalah manusia seorang hamba, kata Nabi. Maka ucapkan dalam kalian memujiku bahwa aku adalah Abdullah wa Rasuluh. Itu yang kita selalu katakan dalam banyak doa selesai berwudu antara lain washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan sekaligus rasul utusan Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebuah peristiwa besar terjadi saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita tentang kematian atau wafatnya Rasul benar-benar mencengangkan para sahabat sampai-sampai sahabat Umar ibnu Khattab datang ke rumah-rumah menemui orang-orang saat beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat maka Umar mengatakan apa benar Rasul telah wafat semua pada ketakutan untuk mengabarkan kepada Umar yang sedang emosi pada saat itu. Karena kecintaannya kepada Nabi. Tanya lagi, apa benar Rasulullah telah meninggal? Semua diam, ketakutan. Sampai akhirnya datang kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Orang nomor satu dalam Islam setelah nabinya. Umar bertanya, apa benar? Maka Abu Bakar menjawab, man kana ya'budullah wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad Menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah wafat namun barang siapa yang beribadah dan menyembah hanya Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Baru Umar tercengang, terdiam, beriman, menerima berita itu dengan lapang dada dan ketakwaan. Kemudian dibacakan ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang pria di antara kalian. Tapi dia itu adalah seorang rasul dan nabi penutup. Selesai. Kaum muslimin yang saya muliakan. Yang sangat memprihatinkan ketika muncul jauh-jauh hari berabad-abad setelah wafatnya Nabi Sebagian pihak yang memuji, menyanjung, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi derajat dan posisi yang Allah letakkan untuk beliau. Itu namanya ekstrim. Nabi mengingatkan dari sifat ekstrim. Dalam bahasa syariatnya, gulu, berlebihan. Kata Nabi, iyyakum wal gulu. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. Waspada kalian dari sifat ekstrim. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat ekstrim dalam beragama. Dalam semua hal. Termasuk dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ekstrim kiri yang suka meremehkan sunnah Nabi, mengalahkannya dengan aturan manusia, tidak ingin mengamalkannya, bahkan mengolok olok sunnah Nabi. Dengan alasan tidak sesuai dengan zamannya, ini bukan zaman onta lagi, ini zaman kemodernan, atau yang sebaliknya. Berlebihan. Ada sebuah syair yang sering diucapkan dan dilantunkan sebagai zikir-zikir yang penting untuk kita telah Apakah demikian Islam kita mengajarkan? Sering dilantunkan oleh ibu-ibu di kampung-kampung. Diajarkan dan didektekan. Dituliskan dalam buku-buku kecil untuk dihafal Syair itu berbunyi Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi inda hululil hadithil amin in lam takun yawma ma'adi akhidan biyadi faqul ya zallatal qadami فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ilmal lauhi wal qalam subhanallah amma yaqulun maha suci Allah dari apa yang mereka katakan apa makna syair ini kadang-kadang saudara-saudara kita yang di kampung, ibu-ibu tua, orang-orang sepuh, nggak faham maknanya. Perlu kita menelaah. Mari kita tinjau dan kita telaah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari itu. Dalam syair itu dikatakan, Ya akramal khalqi, wahai makhluk pak termulia. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi siwaka. Tidak ada bagiku tempat memohon perlindungan selain engkau wahai Rasul. Benar? Di mana kul a'udzu bi rabbil falaq? Di mana kul a'udzu bi rabbin nas? Di mana yang kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Di mana ini semua? Tidak ada selain engkau. Tidak cukup sampai di sana. Inda hululil hadithil amimi. Tidak ada bagiku tempat permohonan perlindungan selain engkau saat musibah telah melanda merata. Subhanallah. Dahulu orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya, di saat mereka ditimpa musibah yang besar, saat berada di lautan dan ditimpa oleh badai, gelombang, mereka lupa kepada Latta, Uzza, Mana, Suwa, Yaghuth, Ya'uqa, Nas Nasra. Nama-nama orang soleh yang diabadikan dalam bentuk monumen patung diletakkan di sekitar Ka'bah yang total jumlahnya hampir kurang lebih 360 patung. Monumen orang-orang soleh. Lupa itu semua. Hanya ingat Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah selamatkan kami. Beristighathah. Kapan mereka mulai menyekutukan Allah saat berada di darat, saat dalam keadaan sehat, rizkinya lapang. Tapi subhanallah dalam syair tadi dikatakan, tidak ada bagi kami tempat memohon perlindungan selain engkau di saat musibah telah melanda. In lam takun yaumal ma'adi akhidan biyadi. Jika engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, di hari kiamat tidak menyeret tanganku selamat dari azab Allah wa illa faqul ya zallatal qadami maka katakan betapa binasanya aku tidak kalau tidak kau tolong wahai Rasul subhanallah Rasul pun kita beriman bahwa Rasulullah akan diberi syafaat oleh Allah al-maqam al-mahmud yang kita selalu meminta setiap selesai azan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته apa المقام المحمود yaitu asy-syafa'atul uzma syafaat yang besar untuk Rasulullah tidak untuk nabi-nabi yang lainnya itu pun nabi tidak mampu memberikan syafaat kecuali saat bersujud kepada Allah di hari kiamat berdoa dengan berbagai doa dan pujian yang belum pernah Rasulullah memuji Allah dengan pujian itu ketika di dunia sampai ketika Allah mengizinkan Nabi dengan mengucapkan irfa ra'sak ya Muhammad sal tu'ta washfa tu angkat kepalamu wahai Muhammad minta apa yang kau inginkan beri syafaat pasti kau akan diberi izin untuk memberi syafaat baru Nabi mengangkat ini yang kita berharap nanti kita diberi izin oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sana. Si penyair ini melanjutkan. Wa inna min judika dunya wa darrataha di antara bentuk kedermawananmu wahai Rasul adanya dunia dan akhirat. Dunia ini yang diambil tiap hari oleh manusia rizkinya, minyak, gas, nikel, emas dan yang lainnya, ya, lautannya juga demikian. Itu bagian dari bentuk kedermawanan Rasul. Demikian atau ini semua ciptaan Allah. Yang Rasul tidak punya andil apapun. Lahir Rasulullah dalam keadaan tidak punya apa-apa, meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Dan di antara ilmumu adalah ilmu yang mengetahui Al-Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu adalah buku catatan yang dicatat di sana segala catatan takdir sampai hari kiamat. Siapa yang akan lahir pada hari ini, siapa yang mati, berapa rizkinya si fulan, berapa si fulan. Itu semua ada dalam lauhul mahfud yang tidak ada seorang pun yang tahu bahkan Jibril alaihissalam tidak mengetahuinya. Nabi Muhammad dikatakan di antara ilmumu ilmu tentang lauhul mahfud berarti ada ilmu lain. Para hadirin yang saya muliakan karena terbatasnya waktu kita akan mengakhiri majlis ini dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman dan membuahkan amal. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.